Pada pagi hari yang ini kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kepada kita untuk bertemu kembali melanjutkan kajian kita bahas al-fiqh al-akbar fikih atau pemahaman Islam yang agung yang paling besar dalam agamanya yaitu mempelajari keindahan nama-namanya dan kesempurnaan serta kemuliaan sifat-sifatnya. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba membawakan kajian tentang segi kemahaindahan. Segi-segi keindahan yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Tentu saja, membicarakan tentang kemahaindahan Asmaul Husna. Bagaimanapun pujian dan tanjungan yang kita tujukan kepada Allah, bagaimanapun indahnya bahasa yang kita sampaikan, panjangnya lafaz yang digunakan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebenarnya. Dialah yang Maha Agung, maha luas rahmat dan kebaikannya. Dialah yang maha terpuji dalam semua sifat-sifatnya bahkan pujian makhluk bagaimanapun tingginya tidak ada yang bisa mencapai kemuliaan dan keagungannya yang sebenarnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sempurna dalam semua nama dan sifat-sifatnya. Yang karena kemahaindahan dan kemahasempurnaan inilah kemahindahan dan kemahasempurnaan yang tidak terbatas inilah, maka tentu saja tidak ada seorang makhluk pun yang mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mampu kita jelaskan, apa yang mampu dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini cuma sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Tentu saja meskipun Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan dan keagungannya lebih daripada semua itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, menggambarkan hal ini dalam sebuah doa beliau yang terkenal yang kita dianjurkan untuk membacanya dalam salat kita yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك من عقوبتك أعوذ بمعافاتك من أعوذ <clears throat> بمعافاتك من عقوبتك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wabi mu'afatika dan dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Wa a'udzubika minka dan aku berlindung denganmu darimu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan terhadapmu karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukan bagi dirimu sendiri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanapun seorang hamba itu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum menunaikan semua kemuliaan dan keagungan yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Al-Qur'an menggambarkan tentang tidak adanya satu makhluk pun di dunia ini yang mampu membatasi dan menuliskan dengan tuntas semua bentuk dan keagungan, bentuk keindahan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya bagaimanapun besar dan luasnya makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi midad, tinta, untuk menulis kalimat-kalimat kemuliaan, kalimat-kalimat keagungan Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akan habis akan habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kami mendatangkan apa ini tambahan tinta yang sebanyak lautan itu pula. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala pujian dan keagungan terhadapnya tidak tidak terbatas. Ini surat Al-Kahfi ayat 109. Dalam ayat yang lain surat Luqman ayat 27 juga, yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annama fi ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Allah azizun hakim. Kalau seandainya, kalau seandainya pohon-pohon bumi dijadikan sebagai pena dan laut menjadi tintanya, kemudian ditambahkan kepadanya lagi tujuh lautan untuk menjadi tinta, <clears throat> maka niscaya kalimat-kalimat pujian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis ditulis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, lagi Maha Hakim, Maha memiliki hikmah, Maha bijaksana. <clears throat> Ini dua ayat yang agung yang menggambarkan kepada kita tentang luasnya kemahaindahan dan kemaha sempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang kita pelajari baru sangat sedikit. Oleh karena itu juga wajar bahwa dengan ini kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga masih sangat sedikit. Bagaimanapun kita berusaha untuk bersyukur maka itu masih kurang. Perlu kita terus mendalami dan membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk Pertama, menunjukkan rasa syukur kita kepadanya agar agar kita bisa memujinya atau setidaknya bisa menyanjungnya dengan sanjungan yang pantas baginya. Yang kemudian dengan itu kita mengungkapkan rasa terima kasih kita yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga dalam dalam hidup kita. Ketika menafsirkan ayat yang kedua ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya, Yaqulu ta'ala mukhbiran an azamatihi wa kibriyaihi wa Ayat ini Allah berfirman <clears throat> memberitakan tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaannya. Wa asma'ihil husna wa al ula wa kalimatihi at-tamati allati la yuhitu biha ahad. Juga tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi serta kalimat-kalimat kemuliaannya yang maha sempurna yang tidak bisa dikuasai atau diliputi oleh seorang pun. Walatila ali basharin ala kunhiha wa ihsa'iha. Yang ini juga tidak mampu diketahui oleh siapapun dari kalangan manusia tentang hakikat dan tidak mampu dibatasi oleh mereka. Kama qala sayyidul bashar khatamir rusuli alaihi salatu wassalam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutupnya para rasul alaihi wassalatu wasallam la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik aku tidak mampu membatasi pujian kepadamu ya Allah karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang kamu peruntukkan bagi dirimu sendiri subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak memuji Allah Subhanahu wa taala berzikir dalam kehidupan beliau. Bersamaan dengan itu beliau mengakui bahwa beliau masih kurang dalam menunaikan hak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kaki beliau bengkak. Bersamaan dengan itu beliau tidak mengatakan bahwasanya beliau sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Bandingkanlah dengan keadaan diri kita yang ibadahnya kurang, berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala juga tidak sering-sering. Bersamaan dengan itu kita merasa sudah menunaikan semua ini hak-hak yang pantas yang mestinya kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Ai walau anna jami'al asjaril ardi Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Walau anna jami'a asjaril ardi ju'ila kelaman." Seandainya semua pohon-pohon di bumi dijadikan sebagai pena Wa al bahru midadan. Kemudian lautan dijadikan sebagai tinta. Wa maddahu sab'ata abhar ma'ahu kemudian ditambahkan dengan tujuh lautan lagi bersamanya. Fakutibat biha kalimatullahi adalati adalatu ala azamatihi wa sifatihi wa latakas salatil aqlam yang kemudian ditulis dengannya kalimat-kalimat Allah tunjukkan keagungan kemuliaan sifat-sifatnya dan <clears throat> dan kebesarannya maka sungguh pena-pena tersebut akan hancur wa nafada ma'ul bahri dan akan habislah air dari tin apa tinta dari air lautan tersebut walau ja'at amsaluha madadan meskipun ditambahkan lagi dengan lautan-lautan yang lainnya sebagai tinta untuk menulis kalimat tersebut maka subhanallah maha suci Allah maha besar dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala yang demikian luas kemuliaan dan keagungan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, kita tahu semua dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ketika beliau menceritakan tentang syafaatul uzma di hari kiamat, beliau menyebutkan bahwasanya pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pujian-pujian dan sanjungan yang beliau tidak ingat saat ini. Beliau mengatakan, "Fa'alhamani fa'hamani minal mahamidi ma la uhsinuhal an." Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang saat ini aku tidak mengingatnya, aku tidak mengetahuinya. Maka ini menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, keindahan dan kemuliaannya tidak terbatas. Sebagaimana juga jumlahnya tidak terbatas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia dengan kemuliaan yang tidak bisa dibatasi oleh akal dan pikiran manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan taufik untuk mengenal kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang selalu tunduk kepada petunjuknya. Sehingga ketika dia mendapati sesuatu uh, dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu penjelasan yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah yang belum disampai atau dipahami oleh akalnya, yang belum dipahami oleh pikirannya, maka langsung dia mengatakan pikiran yang salah, akalku yang terbatas, kemampuanku memahami yang belum sampai. Adapun nama dan sifat Allah adalah maha sempurna, maha indah dan maha terpuji. Tidak ada kekurangan dan celaan padanya sehingga dia mengembalikan kesalahan pada dirinya sendiri, bukan dia kemudian menuduh ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang keliru apalagi sampai mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pada kesesatan yang yang seperti ini. Inilah gambaran uh, apa ini <clears throat> Bapak serta ibu-ibu kaum muslimin, para pendengar radio Rojak rahimakumullah. Inilah gambaran tentang apa ini keluasan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mampu kita gambarkan sekali lagi cuma apa yang sebatas bisa diterangkan oleh manusia. Apa yang mampu kita ungkapkan dengan lisan-lisan kita. Maka Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan merupakan sumber keindahan bagi orang-orang yang menginginkan keindahan dalam dirinya, keindahan dalam agamanya, keindahan dalam keimanannya. Al-Asma'ul Husna yang disebutkan lafaz ini dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terkenal. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi fayujzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah hanya milik Allah lah. Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan biarkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam memahami nama-namanya, nanti mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari apa yang mereka lakukan. Dan banyak ayat-ayat yang lain juga menyebutkan demikian. Walahul asma'ul husna dan miliknya lah nama-nama yang indah maupun ayat-ayat yang lainnya. Arti al-husna, arti al-husna dalam nama-nama Allah adalah balighatun fil husni ghayatahu sesuatu yang mencapai puncak kemahaindahan. Jadi kemahaindahan itu mencapai puncak kesempurnaan. Rahimahullah Ta'ala وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه بوجه من الوجوه yang demikian itu karena semua nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada padanya celaan atau kekurangan sedikit pun dari semua sisi, dari semua segi. Jadi tidak ada satu nama Allah pun kecuali mesti husna. Mesti nama tersebut ahsan, yakni mencapai puncak kemuliaan atau <clears throat> apa ini mencapai puncak kesempurnaan dalam kemahaindahannya. Oleh karena itu saya katakan berkali-kali saya ingatkan dalam kajian kita, nama Allah itu tidak sembarangan. Tidak boleh manusia itu menetapkan sesuatu yang bukan nama Allah kemudian dijadikan sebagai namanya dia menyebut Allah dengan hal tersebut tidak boleh. Bagaimanapun kita bayangkan ini baik, ini indah secara bahasa kita misalnya, tapi harus kita menuduh akal kita yang terbatas. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang pantas baginya, demikian pula sifat-sifatnya dan perbuatannya kecuali dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu hal yang perlu kita perhatikan bersama agar kita tidak bersikap lancang terhadap kebesaran dan kemuliaan Allah. Kalau dalam masalah yang berhubungan dengan hukumnya saja, kalau kita melanggar maka dicela, apalagi kalau langsung berhubungan dengan kemuliaan Allah, ke berhubungan dengan zat, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita berusaha untuk mencegah Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak pantas pada kemahagungan dan sempurnaannya. Jadi demikianlah pengertian al-asmaul husna. Dikasih contoh oleh para ulama misalnya nama Allah al-hayyu dan untuk nama-nama Allah yang lain insya sudah kita bahas sehingga contoh-contohnya pun juga insya Allah sudah uh, jelas bagi kita. Nama Allah misalnya al-hayyu yang maha hidup. Artinya dengan kita menetapkan nama Allah Al-Hayyu, kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Hayatul Kamilah. Sifat hidup yang sempurna. Sifat hidup yang sempurna, yang artinya apa? <clears throat> artinya lam tusbat adamin wala yalhaquha zawalun sifat hidup Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini tidak didahului dengan ketidakadaan. Ini tidak berpermulaan. Dan tidak akan berakhir selamanya, tidak berakhiran. Ini sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sangat berbeda dengan sifat-sifat makhluk yang berpermulaan dan akan dan akan berakhir. Kemudian dengan sifat maha hidup inilah juga mengandung apa ini uh, kelaziman atau konsekuensi kesempurnaan sifat-sifat Allah yang lainnya seperti Allah itu maha mengetahui Al-Qudrah sifat maha atau maha mampu maha mendengar, maha melihat dan sifat-sifat sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa tawakkal alal hayyil لَا la yamut bertakwalah kalian, bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan tidak akan mati selamanya. Ini contoh dari penerapan atau memahami kemahaindahan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, misalnya nama Al-Alim yang Maha berilmu, yang Maha mengetahui. Setelah kita menetapkan nama ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini kita mengetahui menetapkan bahwa Allah memiliki sifat al-ilmu. Yang mana ilmu atau pengetahuan Allah itu maha sempurna. Tidak didahului dengan ketidaktahuan atau kebodohan. Dan la yalhaquha nisyan dan tidak pernah diliputi dengan kelupaan atau kelalaian sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala ilmunya sempurna. Tidak seperti ilmunya manusia yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai, yang diawasi dengan kebodohan dan juga nanti akan setelah tua dia akan pikul dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha sempurna, tidak diliputi dengan kekurangan sedikit pun. Sebagaimana ucapannya Musa dalam Al-Qur'an yang dinukil dalam Al-Qur'an, surat Toha ayat 52, qala ilmuha inda fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Pengetahuan tentang itu ada di sisi Allah, di sisi Rabbku dalam sebuah kitab. Allah Subhanahu wa taala la yadhillu tidak salah dan tidak pula lalai atau atau lupa. Ini pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan yang sempurna yang meliputi segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya baik secara garis besar maupun terperinci. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa indahu mafatihul, mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fi syarri wal bahri. Wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha. Wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dia maha mengetahui apa yang terjadi di daratan maupun di lautan. Dan tidak ada selembar daun pun yang gugur, yang terjatuh, melainkan dia mengetahuinya. Tidak pula se sebiji atau sebutir biji yang terjatuh dalam kegelapan di bumi, kemudian pula yang basah ataupun yang kering, melainkan semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata yaitu kitab Lauhil Mahfud yang menulis segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada makhluknya. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah contoh bagaimana kita memahami kemahaindahan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin para pendengar radio Rojak rahimakumullah, setelah kita memahami ini, sekarang kita akan lihat bagaimana keterangan dari para ulama tentang segi-segi yang menunjukkan atau sisi-sisi yang menunjukkan kemaha indahan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau Taisir Karimir Rahman di tafsir Kalamil Mannan menjelaskan hal ini dengan membawakan beberapa segi di antaranya yang beliau bawakan adalah empat segi yang ini cukup menunjukkan kemahagungan dan kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala meskipun masih banyak segi-segi yang lainnya. Kita perhatikan keterangan beliau yang pertama, segi-segi yang menunjukkan, termasuk segi yang menunjukkan kemahindahan Asmaul Husna, adalah karena semua nama-nama tersebut mengandung pujian dan sanjungan bagi Allah. Tidak ada satupun dari nama tersebut yang tidak mengandung pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami, menetapkan kandungan sifat-sifat kemuliaan yang tersebut dalam nama-nama tersebut, maka berarti dia telah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian dan sebesar-besar pengagungan. Ini segi yang menunjukkan apa ini keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Badail Fawaid tentang faedah ini bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung pujian dan apa ini sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segi yang kedua, segi yang kedua yang menunjukkan ini kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu eh, adalah a'lamun wa awsaf ini juga kaidah penting memahami nama-nama Allah. Nama Allah itu di samping menunjukkan nama untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala juga mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Jadi bukan cuma nama semata-mata sebagaimana pemahamannya orang-orang yang sesat. Pemahamannya orang-orang yang sesat dari kalangan Tazila Jahmiyah dan yang lainnya yang mereka itu mengatakan nama-nama Allah itu tidak menunjukkan fa sehingga mereka mengatakan Allah itu sami bila sama. naudzubillahi min dzalik. Ta'ala Allah an dzalika uluan kabira. Mereka mengatakan Allah itu as maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Maha suci Allah daripada ucapan kotor mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sangat buruk besarnya, sangat besar keburukan kalimat yang keluar dari dari mulut-mulut mereka. Mereka mengatakan demikian, Allah itu alimun, maha mengetahui tapi tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Ini jelas adalah ucapan yang sangat bertentangan dengan kenyataan, dengan bahasa apapun. Maka nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma sekedar nama, tapi juga mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Yang makna daripada masing-masing nama tersebut berbeda-beda sesuai dengan sifat-sifat yang dikandungannya. Secara keseluruhannya menunjukkan kepada zat yang satu, tetapi makna yang dikandungannya berbeda-beda dan masing-masing menunjukkan nama yang maha sempurna, sifat-sifat yang maha, yang maha sempurna, maha agung. Dan ini <clears throat> menunjukkan kepada kita bahwasanya apa ini Allah Subhanahu wa taala, apa ini nama nama adalah maha indah karena menunjukkan sifat-sifat yang yang maha sempurna. nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan masalah ini dalam kitabnya Al-Bada'iul Fawaid, beliau mengatakan anna asma'uhul asma'ahul husna hiya a'lamun wa awsafun wal wasfu biha la yunafil alamiyat لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عالميتهم Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah a'lam. Nama-nama yang menunjukkan zatnya. Sekaligus juga awsaf. Sifat-sifat kesempurnaan yang dikandung nama tersebut. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bertentangan dengan namanya. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala sangat bersesuaian dengan apa ini nama-namanya. Berbeda dengan sifat-sifat makhluk yang kebanyakannya bertentangan dengan nama-nama mereka. Nah ini uh, adalah termasuk kaidah penting yang untuk kita memahaminya dan dengan ini kita akan selamat dari mensifatkan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepadanya sesuatu yang sangat bertentangan dengan kemuliaan, kesucian dan keagungannya. Kemudian segi yang ketiga yang menunjukkan kemahaindahan nama-nama Allah adalah <clears throat> bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya dalun ala sifatil kamal menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah bahkan walahu min kulli sifatin akmaluha Allah Subhanahu wa taala memiliki bagi Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi yang paling sempurna. Wa ausafuha wa ausauha yang paling luas, wa ajalluha dan yang paling agung, yang paling mulia. Jadi semua sifat-sifat yang mulia maka Allah Subhanahu wa taala memiliki yang paling sempurna, yang paling luas dan paling agung di antaranya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya dalam surat An-Nahl ayat ke-60, "Lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus saw walillahil masal walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim." Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka mempunyai sifat yang buruk dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang maha tinggi, sifat yang maha terpuji, dan dialah yang maha perkasa lagi maha memiliki hikmah maha bijaksana. Jadi ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang paling agung. Yang paling maha agung dan paling maha sempurna. Seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang arti daripada Al-Masalul A'la dalam ayat ini katanya ay sifatul apa ini uh, eh, asmalul mutlak min kulli wajh sifat kesempurnaan yang mutlak tidak terbatas dari semua segi ditinjau dari semua sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki semua kemuliaan tersebut itu segi yang ketiga kemudian segi yang keempat yang menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang apa ini yang menunjukkan keindahan ah, uh, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa dengan nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> mencintai nama-namanya, mencintai kandungan dari nama-namanya berupa sifat-sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang yang mencintai nama-namanya, memahami kandungannya, mendalami isinya, dan kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi yang dikandung dalam nama-nama tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah beribadah dengan nama-nama Allah adalah termasuk sarana atau sebab utama untuk semakin mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah termasuk seagung-agungnya ibadah. Agung-agungnya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika disebutkan dalam hadis yang sahih <clears throat> tentang seorang uh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang sahabat <clears throat> kemudian sahabat ini yang menjadi imam salat mereka setiap kali melaksanakan salat sahabat ini selalu menutup setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah dan surat selalu ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Sampai terjadi berkali-kali bahkan setiap yang beliau laksanakan sehingga para sahabat yang lainnya mempertanyakan hal tersebut dan mengadukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Ketika Rasulullah SAW disampaikan hal ini, maka beliau bersabda, "Saluhu li ayyi yasna'u dhalik." Tanyakan kepadanya, tanyakan kepadanya apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Ketika disampaikan kepada sahabat ini, maka beliau mengatakan, لِأَنَّهَا sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena ayat ini atau surat surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ini mengandung sifat-sifatnya Ar-Rahman, sifat-sifat Allah dan aku suka, senang, mencintai untuk membaca surat yang mengandung kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ketika mendengar alasan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda, "Akhbiruhu Allah yuhibbuh." Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Subhanallah. Untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita memulainya dengan memahami kesempurnaan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan itulah kita akan mengetahui semua keindahan, <clears throat> kita mengetahui keindahan pada zat, nama-nama dan sifat-sifatnya. <clears throat> Yang dengan itulah baru kita bisa mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Man arafa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, ahabbahu la mahalata." Barang siapa <clears throat> yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dengan pengenalan yang benar, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Jadi inilah segi yang keempat, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan nama-namanya. Saya pernah terangkan bahwa pengertian berdoa di sini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, Rahman Sa'adi, Syekh dan para ulama yang lainnya mencakup dua jenis atau dua macam doa. <clears throat> Termasuk di sini <clears throat> tadi apa uh, doa permintaan ya doa doaul masalah dan doa ul masalah wa talab ya doa permintaan dan permohonan juga termasuk doa ul ibadah tiwasana doa ibadah dan san maksudnya doa permohonan bagaimana kita terapkan dengan menyebut nama Allah adalah kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan yang kita sampaikan kepadanya. Misalnya kita mengatakan, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Engkau adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya Allah, terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau adalah At-Tawwab, maha penerima taubat. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang halal kepadaku. Sesungguhnya engkau adalah Ar-Razak, maha pemberi rezeki. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan, hidayah dan petunjuk untukku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Fattah. Ya Allah jadikanlah, hiasilah diriku dengan keindahan lahir dan batin. Sesungguhnya engkau adalah Al-Jamil yang maha indah. Dan, dan seterusnya seperti itu. Maka memang tidak akan bisa menerapkan ayat ini kalau kita tidak fahami kandungan dari nama dan sifat Allah. Kalau tidak kita pelajari dengan baik nama-nama dan sifat Allah kandungannya. Karena kita akan bisa menyampaikan permintaan kemudian menyebutkan nama yang sesuai kalau kita pahami kandungan dari masing-masing nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah serta kandungan sifat-sifatnya yang Maha sempurna. Nah, oleh karena itulah kalau kita perhatikan doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, doanya orang-orang yang soleh dalam Al-Qur'an mesti menyebutkan bentuk yang seperti ini. Menyebutkan nama atau sifat Allah yang sesuai, kemudian uh, apa ini disertai dengan permintaan dan mohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terkenal ya hayu ya qayyum bi rahmatika wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dengan rahmatmu aku memohon pertolongan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia kuatkanlah hatiku di atas agamamu dan doa-doa yang lainnya. <clears throat> ini eh, apa ini jenis doa yang pertama, yaitu doa permohonan. Adapun doa ibadah adalah kita menegakkan ibadah kepada Allah dengan amalan lahir dan batin yang ada yang yang ada pada kita dengan uh, apa ini hati dan anggota badan kita kita menegakkan ibadah kepada Allah sesuai dengan kandungan dari nama nama yang maha indah kita mengetahui Allah memiliki nama Taubat Maha Penerima Tobat, maka kita bertobat kepadanya. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami' Maha Mendengar, maka kita berzikir kepada Allah. Kita membaca Al-Qur'an karena Allah akan mendengarkan bacaan kita. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Melihat, maka kita menegakkan ibadah dengan anggota badan kita, melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan dengan tubuh kita karena kita yakini Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semua perbuatan kita dan demikian seterusnya. Ini gambaran e, empat segi yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sadi tentang segi-segi yang menunjukkan kemahaindahan nama-nama nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sekali lagi gambaran tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan keindahannya itu di atas yang mampu digambarkan oleh manusia. Bahkan <clears throat> keindahan tersebut kalau kita pelajari dengan sebaik-baiknya dalam ayat-ayat Al-Quran kita akan dapatkan apa ini gambaran yang sangat luar biasa. Contohnya misalnya nanti dalam nama-nama yang disebut oleh para ulama sebagai al-asmaul muktaranah atau Mukhtarina, Nama-nama yang bergandengan dalam Al-Quran nama-nama Allah itu pada masing-masingnya sudah merupakan keindahan yang maha tinggi. Apalagi kalau digandingkan dengan dengan dengan nama yang lain. Seperti ayat-ayat yang saya bacakan tadi di antaranya ada yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Hakim yang maha perkasa dan maha dan maha memiliki hikmah, maha bijaksana. Ini dikumpulkan dalam banyak ayat Al-Qur'an terhimpunnya dua nama yang masing-masingnya sendiri sudah merupakan kemahaindahan, maka dengan dikumpulkannya dua hal ini, itu menunjukkan al-kamal fawful kamal. Keindahan di atas keindahan, kemuliaan di atas kemuliaan. Yaitu apa? Gambarkan bahwasanya izzah, kemuliaan dan keperkasaan Allah, kemahaperkasaan Allah selalu bergandengan dengan hikmah kebijaksanaannya. Karena kemahaperkasaannya Allah itu bergandengan dengan hikmah yang hikmah artinya adalah menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Menunjukkan bahwasanya keperkasaannya, kemahaperkasaannya Allah itu tidak apa ini menjadikannya berbuat zalim atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Beda dengan apa ini orang-orang yang punya kekuatan dari kalangan makhluk? Itu selalu menjadikan kekuatannya itu atau kemampuannya mereka itu membuat apa ini memaksa mereka untuk berbuat zalim atau menjadikan mereka menjadi sombong sehingga berbuat yang seenaknya dan tidak menempatkan kekuatan mereka itu pada tempatnya. Sebagaimana juga ini menunjukkan bahwa hikmah Allah itu diiringi dengan kemaha perkasaan yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menempatkan hikmah dan hukumnya kepada semua makhluknya dan tidak ada pun seorang pun yang bisa menghalanginya. Beda dengan keadaan makhluk yang mereka itu mungkin memiliki kebijaksanaan dalam pikiran, kemudian memiliki cara untuk menghukumi dengan baik, tapi karena mereka tidak memiliki kekuasaan sehingga mereka tidak bisa menerapkannya. Jadi subhanallah kalau kita renungkan ayat-ayat atau nama-nama Allah yang bergandengan dengan nama-nama dengan nama yang lainnya dua atau lebih maka akan apa ini tergambar kepada kita satu kesempurnaan di atas kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala memiliki semua itu dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dengan itu kepada hamba-hambanya agar mereka mengenal keagungan, kemuliaan, dan kemahaindahan pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka inilah e, beberapa contoh atau segi yang menjelaskan tentang keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa yang kita gambarkan tentu sangat terbatas sesuai dengan keterbatasan akal dan pikiran kita. Yang jelas kita hanya berusaha untuk mendekatkan kepada kaum muslimin agar membantu mereka memahami keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah yang dengan itu nantinya mereka bisa mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian ini bermanfaat dan membantu atau menjadi sebab untuk kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa lebih mendalami pemahaman tentang nama-nama dan sifat sifat yang merupakan sumber terbaik pertama bagi manusia dan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita taufiknya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna agar dia senantiasa menganugerahkan kepada kita petunjuk dan taufiknya untuk mencapai keutamaan dan kedudukan-kedudukan mulia dalam agamanya. Saya cukupkan kajiannya dan afan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di pagi hari ini Ustaz dan selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab bersama para pendengar kita untuk lebih memperdalam materi yang Antum sampaikan Ustaz. Baik untuk yang pertama Ustaz kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Barakallahu Fik. Ustaz apakah memberi nama anak dengan menyertakan nama Allah harus dengan diawali kata abdun atau bolehkah yang selain itu seperti dengan memberi nama rahmatullah? Silakan Ustaz. Kalau uh, menggunakan nama Allah, maka nama-nama yang khusus Allah Subhanahu wa taala jelas harus menggunakan abdun. Penghambaan diri kepada Allah. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kalau menggunakan nama-nama khusus bagi Allah itu termasuk ilhad, menyimpang dalam nama-nama Allah atau menggunakan kata-kata abdun tapi tak itu digunakan nama selain Allah, penghambaan diri kepada selain Allah jika itu merupakan penyimpangan. Nah, jadi yang paling ke apa supaya tidak ada masalah hendaknya kita apa ini menggunakan abdun dan me menyebutkan nama-nama yang jelas-jelas uh, kemuliaannya dan tidak ada permasalahan. Kita menggunakan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, atau Abdul Somad ataupun yang lainnya yang merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau menggunakan sifat sifat Allah maka saya sendiri tidak mengetahui larangannya seperti rahmatullah atau fadlullah misalnya karunia Allah maka tidak mengapa tidak mengapa menamakan hal tersebut uh, dengan kita meyakini itu adalah uh, apa ini termasuk pengaruh atau bekas-bekas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ketahui saya belum pernah mendengarkan apa ini mungkin keterbatasan saya juga saya belum pernah mendengarkan pengingkaran dari para ulama dengan menamakan hal tersebut sebagai fadlullah misalnya atau uh, rahmatullah karena diyakini bukan berarti rahmat Allah itu apa ini sifat-sifat Allah itu makhluk tapi maksudnya dari penamaan tersebut adalah uh, ini termasuk rahmatnya Allah meskipun jelas ya secara bahasa penamaan tersebut kurang kurang sesuai dengan uh, penamaan orang-orang uh, Arab ya sebagaimana kita ketahui yang terbaik adalah kita menamakan dengan namanya para nabi atau namanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang soleh, karena mereka itu benar-benar e, namanya disesuaikan dengan syariat. Lagi pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari jika ada nama-nama yang yang menyimpang dari syariat di zaman beliau, di zamannya para sahabat, apa ini zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, yang e, eh, nama-namanya seperti tadi, kalau sudah terlanjur ya seperti itu keadaannya tidak mengapa insya Allah tapi kalau belum terlanjur lebih bagus mengambil nama-nama yang tidak ada masalah sejak awal yang lebih sesuai dengan cara menamakan yang dicontohkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti nama-nama yang sudah terkenal Omar atau Osman Al Hasan atau Al Hussein kemudian Tolha, Abdurrahman, Abdullah dan seterusnya ini nama-nama yang sudah jelas-jelas kebaikannya atau penamanya para nabi alaihi Wasallam juga nama-nama yang sangat bagus maka uh, <clears throat> ini adalah penamaan yang sangat sesuai dengan contoh daripada orang-orang yang soleh sebelum kita. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya yang Antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya, kembali kami angkat dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Ustaz, apa benar Allah punya nama atau sifat yang maha pendendam? Apakah ini sama dengan sifat Allah yang memiliki sifat burka, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ah, disebutkan di sebagian Asma'ul Husna, nama Al-Muntakim maha pendendam. Ini termasuk nama yang tidak tidak benar yang disebutkan dalam hadis yang mah, hadis yang baik yang tidak bisa diterima. Maka sekali lagi ini bukan peringatan bagi kita untuk tidak uh, gampang mengambil kumpulan nama yang tidak jelas sumbernya. Yang tidak jelas sumbernya. Maka ini termasuk contohnya adalah nama nama tersebut, nama Al-Muntakim ini pendendam tidak benar. Adapun tentang uh, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu lebih luas daripada nama. Tidak semua sifat Allah kita mengambil nama darinya. Seperti nama dalam Al-Qur'an fantaqamna naminhum, apa kami membalas atau membalas perbuatan mereka. Itu maksudnya ada sifat-sifat tertentu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an seperti Allahu yastahzi'u bihim, Allah Subhanahu wa taala membalas olok-olok mereka Kemudian wa makaru wa makarullah mereka melakukan tipu daya kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Kata para ulama, sifat-sifat yang seperti ini karena dari satu sisi menunjukkan keburukan dalam artian kalau kita misalnya menetapkannya secara mutlak, maka seolah-olah Allah itu melakukan tipu daya. Tapi dari sisi lain, sifat ini menunjukkan kebaikan kalau itu sebagai balasan bagi orang yang berhak mendapatkan balasan tersebut, yaitu musuh-musuhnya Allah dan Rasulnya alaihi musallatu wassalam. Kata para ulama, maka kita menetapkannya dari sisi yang menunjukkan kebaikan. Tidak boleh kita menetapkannya secara mutlak atau secara secara keseluruhan begitu. Karena yang seperti tidak pantas. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan tipu daya memang, tapi sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukan tipu daya terhadap para nabi alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala melakukan eh, istihza, ya ini memperolok-olok, yaitu sebagai balasan bagi orang-orang munafik yang melakukan tipu daya apa ini perolok-olokan terhadap Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Jadi seperti intiqam juga membalas dendam itu Allah eh, lakukan kepada orang yang berhak untuk menerimanya bukan sejak asal Allah melakukan perbuatan tersebut karena ini menunjukkan kemahamampuan Allah maha perkasa kemahaperkasaan Allah karena dia mampu membalas perlakuan yang tidak benar dari musuh-musuhnya dan musuh para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Demikianlah kita menetapkan atau kaidah dalam menetapkan sifat-sifat seperti itu. Nah. Nah, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang memberikan dan selanjutnya Ustaz kita angkat dari pendengar kita yang pertama dengan Pak Saifuddin di Kemayoran. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Pak saya mau nanya tentang nama anak saya. Iya, iya. Nama anak saya Muhammad Ali Majid. Nama tersebut me sesuai ini enggak ya? Artinya menyalahi ini enggak secara makna maupun gitu. Iya, ulangi lagi, Pak. Nama nama anak Bapak siapa? Muhammad Alif. Muhammad Alik. Alik. Alik Majid. Alik Majid. Hmm. Apakah hmm. menyalahi syariat atau tidak gitu, Pak ya? Iya. Iya. Iya, terima kasih, Pak ya. Iya. Ya. Iya, Ustaz. Eh, tidak dengan, dengan baik, Ustaz. Pertanyaan beliau, Ustaz. Muhammad Halik, ya, Halik ya? Iya, Muhammad, Muhammad Halik Majid, Ustaz. Iya, bagaimana ya kalau eh, halik itu yang jelas tidak benar ya kalau dinamakan halik pencipta Maha Pencipta. Ya, uh, <laughs> kalau kalau halik kalau Halik, Halik kan ya tidak berarti pencipta ya, artinya lain dalam bahasa Arab. Kalau seperti yang disebutkan tadi secara mm -hmm. bahasa saya tidak tahu tulisannya bagaimana. Jadi mm -hmm. uh, kalau apa ini tersebut uh, secara disebutkan seperti lafaz yang tadi, Khalid, apa ini Khalid, Majid, Majid insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah secara yang disebutkan lafaznya ya. Mm-hmm. Kecuali kalau tulisannya itu Khalid ya ini baru bermasalah nanti ada hubungannya dengan nama Allah. Maka insya Allah tidak ada masalah kalau nama seperti itu. Dan sebenarnya kalau secara uslub, ya secara cara penamaan dalam bahasa Arab atau orang-orang oleh sebelum kita, cukup dengan dinamakan Muhammad saja. Muhammad, nanti setelah itu disebutkan dengan nama bapaknya. Muhammad bin siapa misalnya begitu. Misalnya Muhammad bin Ibrahim atau Muhammad bin uh, bin Abdullah atau yang lainnya. Sesuai dengan nama orang tuanya. Itu nama penamaan yang lebih sesuai dengan uh, cara penamaan orang-orang Arab ya. Gitu. Nah, Ya. Baik, kita angkat kembali Zat, dari pendengar kita yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak dan di mana? dengan Bapak Warto di Menteng Jakarta Pusat. Iya, silakan Pak pertanyaannya Pak. Uh, saya mau tanya anak saya namanya Muhammad Miftahul Huda. Uh, uh, anak saya umur 14 tahun. Uh, ini kita agak susah mendidiknya Ustaz. Tiap hari kita suruh sholat, kita ajak ke masjid, suruh belajar juga susah, juga agak males untuk bekerja juga apakah ada kesalahan sari nama anak saya atau bagaimana dan bagaimana cara mengatasinya baik di anak yang rajin sholat rajin yeah. belajar rajin belajar Iya yeah, cukup pak tapi kita Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustadz. Ya, pertama semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan uh, anak bapak dan yang sebelumnya tadi yang bertanya sebagai anak-anak yang soleh yang akan menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya Uh, Muhammad Miftahul Huda begitu ya. Iya nama saya. Mm Untuk nama yang pertama tidak ada masalah. Yang kedua ada sedikit masalah dari segi tazkiyah ya. Menganggap baik gitu ya. Bagaimana para ulama sudah kita ketahui melarang penamaan dengan nama-nama yang menunjukkan kayak menunjukkan memberitakan tentang kebaikan diri ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya sahabiah Zainab Barroh menjadi Zainab Barroh itu artinya orang yang berbakti diganti menjadi Zainab Rasulullah SAW Alaihi Wasallam anfusakum Allahu a'lamu biman barra minkum janganlah kalian menganggap diri kalian baik atau suci karena Allah lebih mengetahui tentang siapa yang berbuat baik atau berbakti di antara kalian maka seperti penamaan uh, apa ini dengan Nasiruddin atau muhyiddin, penghidup agama, pembela agama ini dilarang oleh para ulama kalau dinamakan dengan nama ya. Lain kalau orang lain yang memberi gelar misalnya. Tapi kalau dinamakan sendirinya menamakan seperti itu, seolah-olah dia pembela agama, seperti juga Miftahul Huda, pembuka petunjuk. Ini ada sedikit masalah. Menurut yang saya pahami selama ini ada sedikit masalah, maka untuk lebih selamat ya sebaiknya cukup dengan Muhammad tadi. <clears throat> dengan Muhammad itu sudah sudah lebih dari cukup kalau sudah terlanjur ditulis dan sulit misalnya untuk dirubah misalnya di akte kelahiran maka dipanggil saja dengan Muhammad Muhammad begitu lebih bagus supaya menghindarkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan agamanya sebagaimana diterangkan oleh para ulama nama-nama yang mengandung uh, apa ini uh, pemberitaan tentang kebaikan diri itu dihindarkan karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang siapa yang baik di antara manusia ya. Nah, Baik, kita angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali, Seth. Ya. Yang pertama, Ustadz mohon dijelaskan kembali Anak kurang paham pada poin 2 dan 3 Dari segi-segi yang menunjukkan kemahagungan dan kemahaindahan nama-nama Allah Ustaz. Silakan Ustadz uh, Poin yang kedua <clears throat> Jadi saya ulang ya Poin yang pertama biar lebih jelas Makanya semua nama-nama Allah Semua Asmaul Husna itu mengandung Pujian dan sanjungan bagi Allah Kemudian yang kedua, nama-nama Allah itu a'lamun wa awsaf. A'lamun wa awsaf ini kita menerjemahkannya ya terpaksa dengan bahasa kita yang terbatas ya bahasa Indonesia yang terbatas menunjukkan nama-nama a'lam itu artinya nama yang menunjukkan zat gitu lah. Kalau disebutkan Muhammad itu alam. Alamnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu misalnya. Alam bagi nama bagi Rasulullah SAW jadi nama-nama Allah itu tam dan ausof nama-nama yang menunjukkan zatnya Allah dan juga sifat-sifat mengandung sifat-sifat yang dikandung dari nama-nama tersebut. Jadi tidak cuma sekedar nama saja. Seperti yang saya contohkan, contohkan tadi orang-orang yang tersesat dalam masalah ini mereka mengatakan Allah itu memiliki nama-nama tapi tidak mengandung sifat. Seperti nama Allah Al-Alim tapi tidak ada ilmu pada Allah kata mereka. Allah itu memiliki nama Al-Ali Maha mengetahui tapi Allah tidak punya pengetahuan karena mereka tidak menetap sifat. Jadi cuma nama semata-mata. Cuma kayak sebagai tanda alamat gitu aja tapi tidak ada kandungannya sama sekali. Ini jelas tidak menunjukkan kesempurnaan bahkan menunjukkan penghinaan dan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah am, am, amma yaqulun. Maha suci Allah dari ucapan kotor kotor mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa ini eh, nama-nama uh, Allah semua menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Bahkan sifat yang paling sempurna, yang paling luas dan paling agung. Jadi semua mengandung bukan cuma sekedar sifat, tapi mengandung sifat kesempurnaan. Mengandung sifat kesempurnaan, bahkan yang paling sempurna, yang paling luas dan paling agung. Inilah uh, <clears throat> apa ini segi yang ketiga yang disebutkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 60, "Walillahil masalul a'la" dan Allah lah yang mem Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, yaitu sifat yang apa ini e, mutlak, pernahan sifat yang mutlak yang tidak terbatas dari semua segi. Kemudian yang keempat, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna nama-namanya yang maha indah ya. Nah Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban yang diberikan berikan Ustaz dan kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz mengenai tentang sifat-sifat Allah apakah boleh kita sandingkan sifat Allah dengan dengan nama-nama yang lain semisal seperti ucapan tablik akbar apakah hal ini sudah tepat atau tidak Ustaz silakan Ustaz yang seperti ini tidak tidak salah karena <clears throat> apa ini kita menyebutkan Allahu Akbar itu adalah sifat Allah Maha Besar Adapun waktu kita menyebutkan sifat lain yang ada pada makhluk, baik dengan publik akbar atau kita mengatakan al-masjidul akbar, masjid yang paling besar, ini maksudnya paling besar di antara masjid yang ada, misalnya begitu. Jadi ini dipakai dalam bahasa Arab dan tidak ada masalah sama sekali penyifatan seperti ini karena maksudnya adalah paling besar di antara masjid-masjid yang ada. Ini tablik atau pengajian yang paling besar di antara pengajian yang ada, maksudnya seperti itu. Kalau kita mengatakan Eh, ditanya siapa ini laki-laki ini saya ada saudara kita kita mengatakan gua akhil akbar dia adalah saudaraku yang paling besar maksudnya yang paling besar di antara saudara kita adalah dia begitu jadi tidak ada masalah penamaan seperti ini karena digunakan dalam bahasa dan juga dimaksudkan bukan untuk menunjukkan atau <clears throat> apa ini me, me, menyerupai sifat-sifat Allah tapi tujuannya untuk uh, sesuai dengan bahasa yang digunakan atau makna yang digunakan itu menunjukkan yang terbesar di antara yang menjadi perbandingan dengan dengannya. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Dan selanjutnya, Ustaz, kita angkat kembali dari pendengar kita dengan Pak Hidayat yang sedang dalam perjalanan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, saya mau menanyakan ini nama anak saya juga. Itu uh, Al-Zaidi. Al-Zaidi uh, mungkin ada artinya karena waktu itu saya Eh, memberikan nama Azaidi itu waktu saya nonton ini ya eh, berita gitu ada seseorang yang melempar sepatu ke Presiden Bush. Jadi saya sangat membenci sekali sama sama Presiden Bush. Jadi saya namain anak saya Al Zaidi. Mungkin Ustadz uh, eh, Al Zaidi itu ada artinya. Iya, cukup Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apa nama Al Zaidi? Al Zaidi? Al Zaidi Ustaz, Al Zaidi. Al Zaidi nisbah ya nisbah apa ini penisbatan kepada sesuatu kepada Zaid mungkin maksudnya hmm. Zaid ya nama nama Zaid diambil kata Zada Zidu artinya tambahan ya artinya tambahan itu itu nisbah biasanya pernah apa ini orang Arab itu kalau menamakan penamaan yang di, sering digunakan oleh para ulama salaf dia mereka tidak menggunakan ya di akhirnya karena itu nisbah nisbah itu artinya uh, penggolongan misalnya orang menamakan eh, kalau dia berasal dari Jawa misalnya Muhammad Al-Jawi. Jadi namanya nisbah. Al-Jawi, Jawanya yang pakai kayak ya, maksudnya dia ini berasal dari Jawa. <clears throat> Atau misalnya kalau dia itu dari tempat yang lain, misalnya uh, Sulawesi, misalnya dari Sulawesi, atau Al-Arabi, Arab, Al-Madani dari Madinah, al Maki dari Mekah, maksudnya seperti itu. Bisa juga bukan nisbah kepada daerah, misalnya kepada suku tertentu, bisa juga diperbolehkan seperti uh, apa ini Azubaidi misalnya atau Al-Iraqi pada negara atau Al-Asqalani pada negeri Al-Asqalan atau kepada suku misalnya seperti <clears throat> apa ini Al-Hadrami uh, apa ini atau ini yang disebutkan dari nama-nama para ulama <clears throat> maka <clears throat> nama tadi insya Allah tidak ada masalah secara arti dan juga tidak ada masalah secara <clears throat> bahasa, cuman ya seperti tadi sebaiknya kalau menggunakan nama yang sudah kita ketahui jelas-jelas kebaikannya. Adapun orang yang mungkin kita kagumi, belum tentu dia itu eh, benar-benar uh, dari takwa dari semua sifat-sifatnya. Kalau cuma kita ketahui satu perbuatannya, maka yang sudah jelas-jelas perbuatannya kita ketahui dan diridhoi oleh Allah itu para nabi alaihi wasallam dan para sahabatnya yang diridhoinya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala ini juga sudah jelas-jelas mereka direkomendasikan dalam Al-Quran dan Sunnah lebih bagus kita mencontoh nama mereka daripada nama orang yang kita belum jelas mungkin cuma satu kebaikan itu pun dari berita yang kita dengar belum tentu beritanya benar yang kemudian kita ikuti namanya sementara kita belum tahu keadaannya kemudian kita jadikan dia sebagai contoh ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk selalu berpegang dengan agamanya maka yang jelas nama tadi insya Allah tidak ada masalah <laughs> cuman diganti jangan sampai dijadikan panutan orang tersebut yang kita jadikan panutan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang telah jelas-jelas dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kita akan angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Yudi di Cibubur. Iya silakan Pak. Bagaimana Pak Ustadz? Nama anak saya Ahmad Furkon. Apa boleh Pak Ustadz? Ahmad? Ahmad Furkon, Ustadz. Furkon. Iya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustadz. Iya, Ahmad Furkon ya. Nah, Ustadz, Ahmad Furkon ya. Nah, yang nama pertama tidak ada masalah. Cuma nama Furkon ya. Furkon diartikan pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Ini juga ada sedikit masalah gitu ya. Ya sudah dipanggil Ahmad aja Pak lebih bagus. Dan selamat insya Allah. Kalau Furqan itu ya pantasnya itu untuk gelar dan gelar itu bukan kita yang berikan sendiri. Karena Furqan artinya membedakan antara yang hak dan yang batil dan ini <coughs> apa ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini termasuk namanya Al-Qur'an ya, Al-Furqan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut farkun bainan nas dalam hadis yang sahih riwayat Imam Pembeda di antara manusia karena beliau membedakan yang hak dan yang batil maka uh, untuk menamakannya dengan orang dengan manusia maka ini ada sesuatu ya maka eh, insya Allah lebih bagus untuk dibiarkan ya Allah alam bisawab. Nah Ustaz. Baik, Ustaz kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz, bagaimanakah cara berdoa dalam doa ibadah dengan menggunakan Asmaul Husna dan apakah menggunakan nama Allah harus dengan di awal atau di akhir dengan menggunakan lafaz iya Ustaz? Silakan Ustaz apa yang awalnya tadi pertanyaannya saya kurang jelas. Ya. Bagaimanakah cara berdoa dalam doa ibadah dengan menggunakan Asmaul Husna dan apakah ketika berdoa dengan menggunakan nama Allah harus dimulai dengan huruf ya, lafaz ya baik di awal doa atau di akhir doa Ustaz? Silakan. Kalau doa ibadah itu kita tidak meminta tapi melaksanakan kandungan Asmaul Husna. Seperti saya katakan tadi, karena kita meyakini Allah itu maha melihat perbuatan kita, maka kita berusaha untuk menjaga perbuatan kita, baik kita sendirian maupun di hadapan orang lain. Jadi kita laksanakan kandungan dengan amal perbuatan kita. Karena kita mengetahui Allah maha penerima taubat atau wab, maka kita bertobat kepada Allah. Karena kita mengetahui Allah maha mendengar kita, laksanakan kandungannya, apa ini kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, karena kita mendengar dan menyukai apa yang kita baca tersebut. Ini namanya kalau e, berdoa ibadah. Adapun kalau berdoa permintaan ya seperti yang saya contohkan tadi, kita <coughs> menyebut nama Allah di awal atau di akhir ini diperbolehkan dua-duanya dan diterangkan oleh para ulama. Misalnya kita mengatakan ya Ghafur, wah, ya Ghafur wahai zat yang mengampun, Igfirli, ampunilah aku, diperbolehkan. Atau, wahai Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, sungguhnya engkau adalah maha pengampun juga boleh. Jadi boleh di awal, boleh di akhir. Kita menggunakan uh, yang terbaik, kalau kita ingin contoh doa yang terbaik adalah tentu saja doa dalam Al-Quran dan doa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh saja bentuk-bentuk doa seperti ini kita cari ayat Al-Quran atau hadis yang berisi doa, kemudian kita contoh bentuknya untuk kita ungkapkan permintaan kita yang lainnya, atau lebih bagus kalau yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi saw. Jadi boleh kita mengucapkan nama Allah di awal dan di di akhirnya ya. Nah, Jazakallah khairan atas jawaban yang antum berikan Ustaz. Mungkin Ustaz bisa dijelaskan secara kaidah umum Ustaz tentang pemberian nama karena begitu banyak sekali pertanyaan yang masuk eh, menanyakan tentang nama anak, nama anak Ustaz. Mungkin secara uh, eh, kaidah umum uh, yang bisa antum jelaskan kepada para pendengar tentang pemberian pada nama anak Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi kita diperintahkan uh, dalam dalam syariat Islam untuk memberi nama kepada anak kita dengan nama-nama yang baik nama-nama yang baik yang dengan itu kita bisa tafaul ya, berharap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan kepada uh, anak-anak uh, kita dengan nama yang baik tersebut dan juga nanti mereka akan dipanggil dengan nama-nama tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. <clears throat> Maka kita pilih nama yang terbaik seperti yang dianjurkan dalam hadis-hadis yang sahih misalnya Abdullah Abdurrahman ini jelas-jelas nama yang sangat baik dan sebaiknya kita berusaha memberikan nama anak kita dengan ini kepada eh, yang apa ini nama-nama Allah yang lain yang didahului dengan penghambaan seperti Abdul Aziz, Abdul Samad, Abdul Salam, kemudian <clears throat> apa ini Abdul Rahim dan yang lainnya. Kemudian nama orang-orang yang soleh yang kita berharap anak kita mengikuti akhlak dan tingkah laku mereka seperti para nabi yang lainnya, kemudian para sahabat dan orang-orang yang soleh. <clears throat> Adapun <clears throat> nama-nama yang sekarang dalam agama tentu nama-nama yang mengandung arti buruk. Yang mengandung arti buruk, misalnya ada orang yang menamakan anaknya misalnya Al-Auf, ya, yang berbuat jelas ini dilarang. <clears throat> Atau nama-nama yang mengandung arti keburukan <clears throat> yang dilarang dalam agama. Demikian pula nama-nama yang tentu saja berhubungan dengan keindahan nama-nama Allah tidak boleh kita menamakan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala Kemudian tadi juga yang dilarang nama-nama yang mengandung uh, gambaran mengakui atau menggambarkan kebaikan diri atau kesucian diri ini juga dilarang. <clears throat> Adapun ada nama-nama lain yang tidak ada artinya, yang tidak kita ketahui artinya buruk atau baik, maka ini kalau sudah terlanjur dinamakan demikian ya sudah dibiarkan saja tidak mengapa. Kalau ada nama-nama yang tidak kita ketahui arti buruknya kita teruskan tidak apa-apa. <clears throat> kalau ingin memberikan nama awal, maka pilihlah nama yang selamat sejak awal supaya nanti tidak ada masalah. Demikian anjuran dari para ulama. Jadi sejak awal kalau kita ingin berikan nama supaya tidak perlu kita bertanya lagi, namakanlah nama-nama yang sudah jelas kebaikannya, contoh dari namanya para nabi alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang soleh supaya tidak nanti ada ada masalah setelah itu. Ya demikian. Nah, Ustaz. Terima kasih banyak atas atas kaidah yang antum sampaikan dan mudah-mudahan para pendengar bisa um, mengambil pelajaran yang sangat banyak sekali di pagi hari ini Ustaz dan sebagai akhir dari perjumpaan kita Ustaz mungkin ada yang bisa antum sampaikan untuk para pendengar semua Ustaz silakan Ustaz. Waalaikumsalam. <clears throat> Jadi eh, kesimpulannya <clears throat> sekali lagi tentang nama nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan tidak terbatas, tidak bisa digambarkan dengan lengkap oleh akal dan pikiran manusia, maka yang jelas dengan kita mempelajari semakin mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka itu akan semakin menjadikan keindahan dalam hati kita, dalam agama kita, dalam iman kita semakin semakin sempurna karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya sebagai sebab utama untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan dalam agamanya dan kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam <clears throat> dalam <clears throat> agamanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat kita memberikan taufiknya kepada kita untuk terus semangat mempelajari agamanya, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi yaumil qiyamah.